Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma Kita melanjutkan pembahasan kita di dalam bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk pada hadis yang pertama di dalam bab sabar ini. Hadis Abu Malik Al Haris bin Asim Al Ashari. Sedikit kita ingatkan kembali bahwa sahabat ini dia dari suku Ash'ar. Ya, sahabat Al Haris bin Asim. Dan Haris ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman Alhamdulillah tamla'ul mizan Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani Au tamla'u ma bainas samawati wal ard Wassalatu nurun Wassalakatu burhan Wassabru diya Wal Qur'an hujjatul laka au alaika kullu tuh, yaqdu ilmu nafsa fa muhtikuha aw mubikuha Perhatikan hadis ini Tadi kita sudah sebutkan Hanya Kita ulang sedikit ya Sebab tadi banyak yang tidak hadir Karena ini inti dari pembahasan Inti dari pembahasan dalam hadis ini adalah as iya, Kesabaran itu adalah cahaya dan sholat juga disebut cahaya. Hanya berbeda lafadznya. Kalau sholat itu cahaya yang disebut dengan lafadz apa ya? Dengan lafadz nur. Kalau sabar disebut dengan lafadz dia. Apa perbedaan dua kalimat ini? Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an penjelasannya. Wal <coughs> Walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bercahaya, diaan. Pakai lafaz apa ini matahari? Pakai lafaz dia, cahayanya. Kemudian disebut di sini oleh Allah Subhanahu wa taala wal qamara nura. Dan disebutkan bulan itu juga bercahaya. Tapi dengan lafaz nur. Di sini kita bisa melihat penggunaan dua kalimat ini kalau solat itu disebut dia cahaya dengan lafaz nur, berarti cahayanya sama dengan cahaya bulan ya. Kalau matahari disebut dengan lafaz dia dan sabar juga disebut dengan lafaz dia, menunjukkan bahwa sabar itu bercahaya, cahaya seperti cahaya matahari. Sifat cahayanya panas. Karena itu matahari dia memiliki cahaya dan cahaya itu panas. Demikianlah kesabaran Kesabaran itu sifatnya panas dia, berat. Mengguncang jiwa dengan apa yang menimpa dia. Tapi di sini ketika seorang hamba memahami kehebatan dari kesabaran ini, maka dia akan usahakan pada dirinya dan dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena itu cahaya matahari memang panas dia, tetapi dia menerangi seluruh penjuru bumi. Ya. Yeah? di mana dia berada menerangi seluruh penjuru bumi. Walaupun sifatnya panas, tetapi dia memberikan kehidupan. Dibutuhkan oleh makhluk yang ada di bumi. Kita lihat pepohonan, tanam-tanaman, butuh kepada matahari, butuh kepada cahaya matahari. Demikian pula kehidupan kita, membutuhkan kita kesehatan, itu butuh kepada cahaya matahari. Maka kapan kita mampu bertahan dengan adanya cahaya matahari, kita akan melihat bagaimana banyak kebaikan yang muncul. Ya, demikianlah kesabaran. Demikian pula kesabaran. Jadi sabar itu dia berat. Tetapi kapan kita mampu bertahan dari keberatan tersebut, dari panasnya sesuatu itu, dari sesuatu yang membuat capek, maka ini adalah balasannya Allah Subhanahu wa taala akan dia balasan tanpa batas dan akan banyak membuka kebaikan bagi dia dengan adanya kesabaran. Dengan adanya kesabaran. Memang kesabaran itu berat, tetapi hanya sebentar saja dia bersabar akan muncul kebaikan yang banyak daripada dia tidak bersabar. Paham ya? Ini telah kita sebutkan tadi contoh-contoh bagaimana diperlukan sekali yang namanya kesabaran di dalam melakukan ketaatan di dalam meninggalkan maksiat dan di dalam menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula salat itu adalah cahaya dan cahayanya nur. Cahayanya nur. Seperti cahaya bulan. Dia akan memberikan cahaya kepada orang yang sholat saja. Orang yang tidak sholat tidak akan mendapatkan cahaya ini. Itu cahaya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatinya. Artinya hatinya itu bercahaya, hatinya itu akan bersih dengan keimanan. Dia akan berpikir baik. Ditunjuki dia kepada jalan jalan kebenaran. Ini cahaya ya. Sifatnya cahayanya dingin dia, dingin. Jadi itu salat itu membuat tenang orang. Salat itu membuat tenang. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika terjadi masalah dia banyak salat. Sampai Nabi SAW berkata kepada Bilal, Ya Bilal, arif Nabi sholat. Wahai Bilal, ya istirahatkan kami dengan sholat. Disuruh Bilal adan, Nabi ingin sholat. Kemudian setelah itu, jiwa kita akan teristirahatkan dengan sholat. Karena itu tadi di ayat disebutkan apa? Wasta'inu bisabari wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Ini untuk juga jalan minta pertolongan. Baik, kita lihat hadis ini dari awal. Ya hadis ini banyak memiliki ke kebaikannya dan faedah. Rasulullah sebutkan di sini at-tuhur syatrul iman. At-tuhur itu artinya bersuci. Ya. Beda dengan tohur. Kalau tuhur itu perbuatan bersuci. Kalau tohur apa? Yang digunakan untuk bersuci. Kalau sama dengan wudhu, wudhu ini kalau dibaca wudhu pakai u dia, wudhu artinya apa ini? Perbuatan berwudhu. Kalau air yang digunakan untuk berwudhu dibaca wadu. Karena itu ada kolam penampungan air dinamakan apa? Waduk ya. Kalau di Tenggarong sana ada namanya Waduk Sukarame. Jadi Sukarame dia memang mau diramaikan terus di situ supaya didatangi. Ya. Ini namanya ada waduk. Ada waduk. Jadi di mana-mana ada waduk. Jadi waduk itu apa? Ya, air di situ tampungan air yang digunakan untuk berwudu. Karena itu hati-hati ya. Membaca kalimat itu salah satu harokat saja bisa beda artinya dia. Ini faedah dalam bahasa Arab. Nah ini penuntut ilmu itu harus teliti dia. Tidak boleh asal jalan saja. Tidak boleh juga asal belajar saja. Tapi belajar itu betul-betul diperhatikan dari segala bidangnya dalam ilmu. Karena itu juga seperti di sini di akhir hadis nanti disebut mubiko Al-Qur'an hujatulaka laka aw alaika kulun famu tikuha al nafsa mubikuha. Kalau mubiku, mubik itu artinya apa? Pakai u ya mimnya mu ya. Berarti mimnya itu pakai apa? dibaca u mu. Itu menunjukkan apa? Mu biko. Itu menunjukkan menyengsarakan. Membinasakan. Tapi kalau dibaca mau biko artinya perantara, dibaca a dia. Ini beda a, antara u dengan a saja beda, ya. Beda ya? Sekarang saya kasih contoh lagi perbedaan hurufnya sekarang. Seperti misalnya kh dengan h h tipis. Itu salah saja kita baca kha dengan ha bisa beda artinya. Kaf dengan qaw. Beda juga artinya. Misalnya Allahumma nawir kalbi. Ya Allah berikanlah cahaya kepada anjingku. Iya. Kalbi artinya anjingku, pakai kaf dia. Tapi kalau kalbi pakai qaf itu artinya hatiku. Ya Allah berikanlah cahaya kepada hatiku. Nah, sebeda tadi khalaq itu Allah berfirman dalam Quran, Wama ma khalaqtu pakai ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku khalaqa itu artinya mencipta kalau halak tu, pakai hak, hak tipis ya tidak titiknya bukan juga tak yang bundar maka artinya apa tidaklah saya mencukur gundul nah, dia tidaklah saya menggundul <laughs> itu artinya dia Hak, beda ya ini banyak sekali perbedaan banyak sekali perbedaan. Jadi banyak kalimat-kalimat yang sedikit berbeda, apakah berbeda harokatnya atau berbeda hurufnya, bacaannya itu akan memberikan pengaruh yang sangat dalam. Di sini menunjukkan harus adanya keseriusan di dalam belajar. Harus adanya keseriusan di dalam belajar. Ya tidak usah dulu yang banyak satu-satu, dapat satu ini pegang dulu. Ini tadi sudah dapat ya. Apa bedanya tuhur dengan tohur? Kalau dibaca A artinya yang digunakan untuk bersuci. Kalau tuhur perbuatan bersuci. at satu satrul iman kata Nabi. Bersuci itu setengah dari keimanan. Bersuci itu setengah dari keimanan. Apa maknanya? Ini adalah perbuatan bersuci kita adalah setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Karena keimanan itu ada dia sifatnya at-takhliyah wa tahliyah. Ini dengan kha beda juga. Tahliyah itu artinya membersihkan. Tahliyah itu kayaknya hali, artinya apa? Membuat indah. Menghias. Jadi sudah dibersihkan dulu baru dihiasi. Ya kalau dia memiliki kotoran, maka dengan ini perbuatan bertuhur, dia mensucikan dari kotoran ya membuat suci dengan apa dari najis. Ini apa namanya? Bersuci. Dan bersuci itu mempunyai dua makna dia. Mensucikan kotoran najis ya atau mensucikan dia berwudu dari apa namanya? dari hadas atau dia mensucikan hatinya dari keyakinan yang rusak. Dan itu Imam Muslim menyebutkan hadis ini pada awal bab wudhu di dalam Sahih Muslim. Beliau sebut situ bab wudhu, kata kitabul wudhu. Ini hadis pertama beliau sebutkan. Menunjukkan bahwa at-tuhuru satrul iman, bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Itu beliau maksudkan dengan hadis ini adalah perbuatan berwudhu mensucikan dari hadas itu merupakan bagian dari keimanan. Ya bagian dari keimanan. Sebab keimanan itu ada yang nampak dan ada yang apa iman itu ada merupakan amalan, ada iman berupa keyakinan, ya. Karena itu Nabi menyebutkan bahwa iman itu ada tiga. Ada iman itu yang berupa keyakinan di dalam hati, ada yang berupa ucapan, dan ada perbuatan. Amalan kita itu iman. Karena itu para ulama menyebutkan keimanan itu dengan lima nun. Baru benar kita beriman. Iman itu apa? Kalau bilisan. Jadi nunnya dihitung di belakangnya ya, kalau bahasa Arab. Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi maksiati rahman atau bisa juga disebut wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Jadi keimanan itu dengan ucapan dengan lisan. Apa lisan? Lidah kita ya. Diucapkan dengan lisan dan keimanan itu diyakini dengan hati. Tidak ada keimanan itu diyakini dengan hati. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Kita beramal dengan anggota tubuh itu bagian dari keimanan. Kemudian keimanan itu bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan keimanan itu berkurang dengan melakukan maksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah atau berkurang dengan melakukan ketaatan kepada syaitan. Karena itu kalau orang mengatakan dia bermaksiat, kenapa kamu tidak bisa tinggalkan? Iman saya belum kuat. Tapi dia bermaksiat terus. Sekarang saya tanya, kalau dia bermaksiat terus kapan bisa kuat imannya? Kalau memang dia tidak berhenti dari perbuatan dia, kan begitu? Karena orang semakin bermaksiat itu semakin berkurang keimanannya. Semakin berkurang. Tetapi kalau dia berusaha melakukan ketaatan kepada Allah, akan bertambah keimanannya. Semakin lagi dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin bertambah keimanannya, maka akan mudah dia meninggalkan maksiat dan makin mudah mengerjakan ketaatan. Karena bertambah keimanannya dengan ketaatan. Ini disebutkan oleh Nabi ya, tiga perkara ini kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya al-iman bid'un wasabuna syubbatan fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syubbatun minal iman. Kata Nabi, keimanan itu memiliki 73 sampai 79 cabang keimanan. Ini dirinci oleh para ulama bagaimana seperti ini keimanan, ya. Mereka jelaskan. Jadi kata Nabi keimanan itu memiliki 73 sampai 79 cabang keimanan. Kemudian yang paling tingginya kata Nabi fa'alaha, a'la yang paling tingginya dari keimanan tadi yang puncaknya ini qaulul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah ini dia. Berarti ada apa di sini ucap? Ucapan. Dan dalam lafaz yang lain kata Nabi fa dan yang paling afdolnya yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Karena kaul itu mengharuskan adanya ucapan yang keluar, itu kaul. Makanya kaulul la ilaha illallah. Ini ya. Kemudian setelah itu Nabi sebutkan yang paling rendahnya dari keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Sekarang menyingkirkan gangguan dari jalan ini dengan apa ini? Dengan anggota tubuh. Ini mewakili keimanan itu apa? Adanya amalan dengan anggota tubuh. Kemudian wal haya usyubatun minal iman kata Nabi dan haya malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari keimanan bagian dari keimanan. Karena itu orang kalau sudah tidak ada malu itu menunjukkan bahwa keimanannya itu bisa dipertanyakan. Ya? Kalau tidak ada malu. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain kata beliau bahwa jika kamu sudah tidak malu ya idalan tastahi fasna masyita jika kamu sudah tidak malu, maka fasna kata Nabi, lakukan apa yang kamu inginkan. Jadi orang yang sudah tidak ada rasa malu dia yaitu apapun yang akan dia lakukan dari kejelekan. Sudah tidak ada lagi rasa malu. Hilang rasa malu. Ini bahaya ini. Sebab keimanannya bisa rendah. Karena itu orang yang sudah tidak malu itu akan muncul perzinahan. Orang yang sudah tidak malu dia mencuri. Orang yang sudah tidak ada rasa malu melakukan penipuan. Nggak malu dia walaupun ketahuan. Orang begitu semua. Itu jawabannya. Enak sekali. Ya. Kenapa kamu seperti itu? Memang orang begitu semua. Ya. Sudah merata itu. Kalau kita tidak ikut rugi. Terbalik nih seperti ini. Terbalik. Kalau sudah tidak ada malu, dia akan lakukan semaunya. Karena itu Rasulullah sebutkan, layas nizani hina yasni Tidaklah beriman seorang, tidaklah berzina seorang pezina Wahwa mukmin kalau dia beriman. Inilah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Artinya kalau dia melakukan perbuatan zina menunjukkan imannya itu sudah rendah sekali. Mending-mending kalau tidak habis dari akarnya, ya. Kemudian juga Nabi sebutkan dalam hadis lain, la yasyriku syari hina yasrik wa huwa mukmin. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mau mencuri dia beriman. Kalau dia beriman takut kepada Allah, malu kepada Allah, dia tidak akan mencuri. mencuri. Dan itu pantas orang sekarang goncengan, pacaran, ciuman di bawah taman-taman. Tidak ada lagi rasa malunya. Mending-mending kalau tidak hilang kemaluannya. <laughs> kalau masih malunya masih ini, bahaya ya. Ini bahaya nih perbuatan. Jadi keimanan itu dalam hati itu itulah rasa malu Nabi berikan isyarat apa bagian dari keimanan. Jadi keimanan itu begitu. Kemudian bertambah dan berkurang. Dalam hadis ini tadi juga sebutkan apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah rendah keimanan menunjukkan keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini banyak ya ayat-ayat, bukan di sini tempat pembahasannya. Ini poin yang perlu dipahami bahwa at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Ya setengah dari keimanan. Karena dengan hal ini ya perlu dipahami, bersuci itu dua bentuknya. Ada yang bersifat ya Kisya itu yang nampak ya tadi bersuci dari apa? Bersuci dari hadas. Ini kan yang nampak ya, perbuatan berwudu. Ada yang bersifat maknawiyah secara makna. Itulah bersuci mensucikan hatinya, keyakinannya dia sucikan. Sekarang Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim juga. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Apa maknanya Allah Maha Baik? Allah Maha Baik itu artinya Maha Suci. Lepas dari segala kekurangan, lepas dari segala celah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tidak menerima kecuali yang baik juga. Karena itu kalau keyakinan kita rusak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersuci, mensucikan apa yang ada di dalam hati kita dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Dia berkeyakinan Allah memiliki anak, ini kerusakan ini. Sebab terjadinya bencana di muka bumi karena meyakini Allah punya anak. Meyakini Allah punya anak itu kesyirikan. Umat Islam mensucikan Allah. Keyakinannya meyakini Allah tunggal. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah Allah itu maha tunggal. As-samad dia. Apa itu Allah as-samad? As-samad itu artinya tidak ada celah kecuali harus kembali kepada dia semuanya bergantung. Siapapun dia. Orang kafir yang melepaskan diri mau bergantung dari Allah, benar atau tidak? Ada yang bisa lepas? Tidak ada itu, tidak ada. Kalau dia mengatakan ingin berlepas diri dari bergantung kepada Allah, coba saya pencet hidungnya 5 menit dengan tutup semua, bisa tidak dia bernapas? Hah? Allah yang memberikan dia bisa bernapas, menghirup. Cahaya matahari itu muncul ya Allah yang mengatur. Kalau Allah tutup, mau apa kamu? Tidak bisa dia menciptakan matahari sendiri. Ya. Kamu bisa tidur itu siapa yang menidurkan kamu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita yang bisa menidurkan kita sendiri, tidak. Buktinya ada yang sudah minum obat tidur tidak mau tidur juga. Ya kan? Yang menyembuhkan siapa yang menyembuhkan? Allah. Karena itu andaikan kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Orang kafir itu banyak uangnya. Bisa dia buat itu buat ini, tapi kenapa tidak bisa sembuh juga? dokter ahli saja dalam bidangnya mati juga. Karena dia ditimpa sakit itu juga. Yang dia ahli dalam bidangnya penyakit itu, dia juga ditimpa oleh sakit itu. Menunjukkan apa ini? Kita semuanya akan kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dikatakan tidak beranak sebab kapan Allah itu beranak berarti butuh kepada istri ya. Ini sudah ditiadakan sudah. Dia tidak butuh kepada yang lain. Dia tidak butuh kepada yang lain. Kemudian Allah tidak diperanakkan. Kalau Allah diperanakkan butuh kepada yang memelihara. Sementara Allah Maha Pemelihara. Ya tidak? Makanya disebut akhir ayat apa? Olam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada satu pun yang bisa setara. Ya, setara saja tidak bisa, apalagi bisa mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita harus dibersihkan seperti ini. Kapan dia meyakini Allah punya anak? Ini sebab terjadinya bencana ini. Kapan dia meyakini selain Allah bisa juga memberi? Berarti dia sudah rusak keyakinannya, harus dibersihkan. Kita harus meyakini Allah saja tempat kita bergantung. Allah saja tempat kita berharap. Allah saja yang memberi rezeki. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang memberikan jodoh, memberikan anak kepada Allah. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya, hati manusia. Karena itu kalau memang betul keyakinannya sudah bagus di dalam hatinya, bersih sudah, maka anggota tubuhnya akan menjadi baik pula. Salah orang mengatakan bahwa katanya tidak apa-apa lah perbuatan saya begini, yang penting hati saya baik. Betul atau tidak ucapan ini? Hah? Kalau memang hatinya baik, tidak mungkin dia melakukan kejelekan. Kalau dia menyatakan hati saya baik, tapi kenapa dia masih mencuri? Menunjukkan hatinya tidak baik. Kenapa dia menyatakan hatinya baik, tapi masih minta kepada selain Allah? Kalau dia menyatakan hatinya baik, kenapa masih pakai raja-raja di pintu? Ya. Kenapa kalau dia menyatakan hatinya baik? Kenapa masih perbuatannya pakai juga penglaris dalam laci-lacinya? Hah? Ini menunjukkan apa ini? Rusak. Karena dianggap bisa kita bergantung kepada selain Allah, sementara Allah Samad. Iya. Allah tempat bergantung segala sesuatu di situ. sinilah keyakinan dibersihkan. Ini nama atuhur tuhur satrul iman. Bersuci, mensucikan keyakinan kita dari yang rusak ini. Akidah kita ya, dibersihkan. Ini bagian dari iman. Bagian dari keimanan. Jadi iman yang nampak dari perbuatan dan iman yang ada berupa keyakinan. Ini makanya dia bersuci di sini dia katakan apa? Dia terbagi setengah dari keimanan. Sudah paham ini? Hawas kalau tidak paham ya. Tanya kalau tidak paham. Kalau tidak paham rugi. Bukan saya yang rugi. Eh, saya sudah sampaikan. Orang belajar itu harus paham. Kalau tidak paham tanya temannya yang paham. Kalau masih kurang minta tambah. Jangan sampai berhenti Ustaz. Berhenti Ustaz. Harusnya begitu, kalau kurang tambah. Belajar itu butuh kesabaran ya. Kita ini, belajar sabar ini. Babnya bab sabar juga ini. Ya tidak? Siapa yang menuntut ilmu itu dengan enak saja menerima ilmu tanpa ada sulit? Saya tanya. Para nabi dan para rasul sangat sulit menerima ilmu. Berat. Karena itu Nabi kita Muhammad menerima ilmu dari Allah itu menerima wahyu itu bukan main beratnya. Kadang Nabi sementara dulu bergetar, ya bergetar, berkeringat, berat betul itu. Menerima. Kadang ontanya, kendaraannya saja, kadang sampai terduduk itu saking beratnya. Nabi menerima wahyu. Menunjukkan menerima ilmu itu apa? Berat. Tapi mudahlah bagi orang yang bersesabar menyabarkan dirinya. Dan itu para ulama yang menuntut ilmu dulu mendapatkan satu hadis saja, satu hadis. Satu bulan perjalanan, karena satu bulan lebih sampai 33 hari orang perjalanan lewati lembah tidak ada sana pepohonan tidak ada mata air hanya untuk menanyakan satu hadis seperti Jabir bin Abdullah datang kepada Abdullah bin Unaisah sahabat Nabi sama sahabat Nabi datang dia sampai ke rumahnya tanya betul tidak kamu dengar hadis ini dari Nabi begini memang bunyinya katanya iya hanya untuk membenarkan betul tidak sudah selesai tidak disiapkan di rumah kan pulang lagi dia sudah jelas sudah jadi dia tidak berkarakan saja ilmu, eh, berat dikeluarkan tenaga, keluarkan biaya, waktu, mata melek, jaga dari ketakutan tetap. Kita sekarang naik motor saja sampai. Ya. Ada juga saya lupa namanya nih seorang ahli hadis ya, dia datang kepada Imam Ahmad. Waktu itu Imam Ahmad di penjara Cuma di penjara di rumah. Jadi Imam Ahmad tidak boleh menyampaikan hadis karena fitnah waktu itu. Nah Imam Ahmad difitnah dia menyatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Maka orang ini datang dia perjalanannya lebih satu bulan, lebih satu bulan, lebih sekitar 1.900 kilo kalau saya. ini. Jalan kaki dia. Ada kendaraannya. Seribuan kilo. Setelah itu dia cari, dia cari. Temulah dia Imam Ahmad Datanglah dia bertanya Imam Ahmad. Sementara Imam Ahmad di penjara. Ini dia cari-cari dia ketemu dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad tidak boleh ketemu saya. Saya ini dalam keadaan di penjara, tidak boleh ditahu saya kalau memberikan hadis. Hanya sembunyi kamu lewat samping, tanya, kamu dari mana? Saya ini dari jauh, perjalanan yang lebih sebulan saya berjalan. kata Imam Ahmad, ini orang betul-betul mau ilmu ya. Tapi bagaimana cara saya menyampaikan? Tidak bisa. Saya dilarang oleh pemerintah ini untuk menyampaikan. Pokoknya sampaikan kepada guru satu hadis walaupun satu hari. Apapun caranya, biarlah saya menjadi seorang pengemis. Menjadi seorang pengemis. Kita kalau melihat yang perjuangan mereka mendapatkan ilmu sama sekali murah. Kalau begitu katanya ya wahai imam, gitu. biarlah bagaimanapun saya menyamar saya jadi pengemis, yang penting kamu kasih saya hadis. Kasih hadis. Walaupun satu hadis satu kali saya datang. Akhirnya sepakatlah mereka setuju. Akhirnya dia pun menyamar seperti pakailah bentuk saya bagaimana pengemis. Dia datang kori Ahmad dia panggil, wahai ini katanya berikan saya sesuatu, berikan saya sesuatu. Keluarlah Imam Ahmad beri satu hadis. Kadang ada lebih satu hadis. Nanti besok-besok lagi datang lagi, wahai ketok lagi rumah. Beri saya sesuatu sebagaimana pengemis. Karena orang tidak curiga. Padahal dia ngambil hadis jemaah sekalian kita. Betapa banyak ilmu tersebar. Cuma begitulah kadang banyaknya kemudahan itu membuat manusia terlalai. Kecuali orang-orang yang memang bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menambah amalan kita dengan amalan yang diterima. Ini hal yang perlu diperhatikan ya. Demikian mereka mengambil ilmu sangat berat. Ini mempelajari ilmu itu bukan perkara yang ringan. Nabi saja berat dan para sahabat juga berat. Dan banyak ada yang dilarang untuk mendengar ilmu yang belajar dia kepada imam. Maka dia akhirnya apa? Belajar di balik tirai. Makanya kalau dia menyampaikan hadis katanya setelah dengar hadis ini di balik tirai. Karena dia diusir, tidak boleh duduk di majelis saya. Karena cuma gurunya memang marah saja sama dia, bukan karena apa. Akhirnya dia setiap gurunya menyampaikan dia sembunyi di balik begitu tirai. Tidak kelihatan dia dengar oh, apa yang disampaikan mereka di dalam ini. Dia dapat hadis. Kemudian dia sampaikan lagi ilmu tersebut kepada manusia. Begitu dulu orang mengumpulkan hadis ya. Berat. Bukan perkara yang ringan dengan mata yang terus berjaga. Karena itu Abdullah bin Abbas ditanya, "Bagaimana kamu bisa mendapatkan banyak ilmu?" Katanya saya dengan lisan yang terus bertanya. Ya, dengan hati, dengan pikiran terus berpikir. Dengan mata yang terus berjaga. Demikian. Karena itu Imam Syafi'i itu pernah dia bertamu kepada rumahnya Imam Ahmad. Bertamu kepada rumahnya Imam Ahmad. Maka di situ dia dijamu oleh Imam Ahmad dan dia makan dengan banyak sekali. Makannya banyak dia, lahap makannya. Setelah itu semalaman dia tidak tidur. Dia tidak tidur. Dan pagi harinya subuh dia pergi sholat subuh dia tidak berwudu, tidak berwudu lagi. Maka dari keluarganya Imam Ahmad ini melihat ini orang apa orang jelek ini. Kenapa dia sudah makannya sudah banyak, malam tidak sholat malam, pergi sholat subuh tidak berwudu dia. Jadi orang berprasangka jelek kepada dia. Ini memang dimaklumi ya, kadang orang berprasangka jelek karena dia tidak tahu hakikat apa yang diperbuat oleh orang itu. Ini hati-hati prasangka jelek ya. Hati-hati berprasangka jelek. Karena itu Rasulullah mengingatkan masalah prasangka jelek ini kata beliau apa? Akdabul hadis. Ya sedusta-dusta ucapan itu prasangka jelek gitu. Maka setelah itu Nabi Imam Ahmad datanglah kepada Imam Syafi'i tanya tentang perkara itu, apa sebenarnya yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, sungguh kata beliau, saya makan dengan banyak karena saya senang makan di rumahnya orang yang soleh. Makanan makanan yang makanan yang baik. Makanan yang makanan yang baik. Karena itu hati-hati juga ya. Kalau kita menyuguhi tamu makan dengan lahap, jangan dituduh dia suka makan. <laughs> Mungkin dia senang makanan kita ini baik, menyuguhi dia. Ya, ini. <laughs> ini ulama ini ya. Padahal Imam Syafi'i ini siapa? Guru dari Imam Ahmad. Guru dari Imam Ahmad. Kemudian, <clears throat> adapun saya kata Imam Syafi'i, saya tidak tidur selama satu malam karena saya memikirkan satu hadis. Saya memikirkan satu hadis. Dia keluarkanlah dari hadis itu ya Aba Numair ma fa'ala nughair. Ya, ini dalam hadis ini ada seorang anak kecil dia pelihara burung. Ada penjual burung di sini ya. <laughs> Jadi anak ini punya burung, burung kecil seperti burung pipit ya, dia pelihara. Akhirnya mati ini burung. Dia sedih dia situ menghadapi burung ini mati. Maka datanglah Nabi menghibur dia. Ya Abu Numair kata Nabi. Wahai Abu Numair, Nabi hibur dengan panggilan uh, halus gitu, panggilan uh, eh, kunya ya, kunya. Wahai Abu Numair, maaf ala nugair. Apa ini diperbuat oleh burung kecil ini? Akhirnya dia Nabi hibur ya, tenang. Ini dipikirkan oleh Imam asy ratusan faedah dia keluarkan. Dari hadis ini, ya Abu Numair, maaf ala nugair. Wahai Abu Numair, apa ini yang perbuat oleh burung kecil ini? Meninggal dia. Nabi hibur. Dia keluarkan seratusan faedah. Satu malam dia tidak tidur pikirkan ini apalagi faedahnya, apalagi faedahnya. Kita ada tidak rekam simpan tidur makan banyak. <laughs> Mumpuni dorong makanan ada <laughs> Timbangan naik Tapi tidak ya itu berkah juga itu namanya Berkah ya Adapun kata Imam Syafi'i Saya katanya saya pergi sholat subuh tidak berwudhu lagi Saya tidak batal wudhu saya Dan saya tidak ingin memberatkan tuan rumah Menyediakan air agar saya berwudhu. perhatikan ya menjaga toharohnya dia. Ini karena apa? Karena ilmu. Masih banyak kisah-kisah para ulama kalau kita mendengar cerita mereka menangis kita. Jauh sekali. Ini kalau demikianlah seorang kalau punya tekad baik dalam jiwanya, itu akan membuat kuat dirinya. Karena itu sedikit satu ya, terakhir. Syekh bin Bas, ini ulama sekarang kita sebut. Siapa ini Syekh Abdul Aziz bin Bas? Orang buta. Jangan ya celah orang cerdas. Orang buta. Dia buta sejak umur 17 tahun buta betul. Tapi dia menjadi imam zaman sekarang. Dia menjadi kepala tukang fatwa. Ya, pimpinan mufti Saudi Arabia waktu itu. Saya bin Bas. Dia umurnya sudah 10, 80-an tahun. Jam 3 subuh dia sudah keluar ke masjidnya. Dia sholat malam di situ, kemudian dia ulang hafalannya. Sampai sholat subuh memberikan pelajaran. Setelah itu dia masuk ke kantornya, memeriksa, meneliti, ya dan berfatwa menjawab pertanyaan setelah itu dia sampai siang dia mengajar lagi menghadapi tamunya di rumahnya habis asar dia mengajar di keluarganya mengajar lagi malam sampai tengah malam lagi paling tidak sedikit ditanya wahai imam wahai syekh kenapa kamu ini masih bisa seperti itu kata beliau ida azimal Fal qawiyal badan jika hati itu sudah berazam punya tekad yang kuat maka badan akan menjadi kuat ini mana tekad kita dalam jiwa kita Ingin menjadi orang yang berhasil Ingin mengetahui bagaimana ilmu yang benar bisa kita amalkan Ini yang membuat tekad di dalam jiwa Itu yang membuat kita kuat Sekarang saya tanya, kenapa kita mudah usaha? Hah? Walaupun jauh perjalanan Karena punya tekad yang kuat, saya harus dapat kuat Ya tidak? Ini perhatikan ya Ini perhatikan Kenapa orang bisa pacaran mengapeli saudaranya? Ayolah dia jalan kaki jauh karena punya tekad yang kuat. Karena itu ida azimal kalbu kawiyal badan. Jika hati itu sudah memiliki tekad yang kuat, punya azam, maka badan akan menjadi kuat.